Kita coba uh, diambilkan indeks Quran dari Quran terjemah perkata. Bab ketiga halaman delapan. di sana ada indeksnya tentang Al-Qur'an. Ya, bacaannya, perintah untuk membacanya, membaca taud ketika membacanya, perintah untuk diam ketika Al-Qur'an dibaca. Ini ya. Kabar gembira juga untuk ibu dan bapak, uh, eh, indeks Quran yang tercanggih sudah jadi. Insya Allah ibu dan bapak bisa mendapatkan baik di Depok ya hari Jumat insya Allah, Atau di rumah yatim Sabtu dan Ahad. Begitu juga CD tutorialnya sudah uh, ada. Walaupun belum lengkap, baru sekitar contoh latihan surat-surat ya. Yang biasa di radio saya sampaikan. Nah itu sudah bisa ibu dan bapak nikmati berupa suara, gambar, dan langkah-langkah serta warna-warna yang berubah. Tajwidnya tengah diselesaikan. Silahkan datang ke taklim Sabtu dan Ahad ya, siang Sabtu dan Minggu di rumah yatim. Atau di Depok saya ada hari Jumat ya Insya Allah. Ini hujan begitu besar sekali, Alhamdulillah ya Insya Allah Perjalanan uh, untung tidak begitu jauh. Baik untuk murotalnya hari Rabu surah Yunus ayat 26 sampai 61 ya ini hari ini hari Rabu. Nah, ini. Kemudian untuk hari Kamis surah Yunus ya ayat 62 hingga 101. Surah Yunus ayat 62 hingga 101 itu adalah murotal untuk hari Kamis. Baik Ibu dan Bapak untuk indeks Quran kita, eh, kajian kita kita coba tentang memahami Al-Quran. Bacaannya, perintah untuk membaca Al-Quran. Kita lihat di surah kedua, surah kedua ayat 121. Ini berarti surah kedua itu surah Al-Baqarah ya. Surah kedua, ayatnya ayat ke 121. Sudah ketemu? Nah, Ibu dan Bapak yang sudah memiliki Quran terjemah perkata atau berwarna ada di halaman 19. Ya tinggal tinggal buka halamannya boleh juga. Sudah ada ya? Nah, ini. Ayat 121. Ini perintah untuk membacanya surah kedua ayat 121 ini. Ayat kedua maaf surah kedua ayat 121. Kemudian nanti ada surah ketiga ayat 101 surah ke-7. Nah, kita lihat ya satu persatu. Ini surah demi surah. Nah, ini tak lingkari dulu untuk memudahkan dalam ekspedisi pencarian kita ya, pencarian ayat-ayat. Jadi ini kalau nggak ngerti, nggak paham bagaimana carinya, bingung. Jadi nomor ayat titik itu titik dua itu nomor eh, nomor surat setelah nomor surat nomor ayat. Ini Eh, ya. Ini tak lingkarin tuh biar nggak keliru. Keliru ya. Ada ya. Halaman ke-19. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ini ayat 121 orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, maka, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Alladzina atainahum, orang-orang yang atainahum kami telah beri mereka alkitab kitab. Yatlunahum, mereka membacanya, membaca Alkitab itu. Hakko tilawati dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika mereka itulah yuk minun nabihi Mereka beriman kepada Alkitab itu. Hinyanya itu kepada Alkitab ya. Wa may dan barang siapa yang ingkar bi kepada Alkitab itu, faulaika maka mereka itulah humul khasirun, orang-orang yang merugi. Ini ini uh, eh, Bani Israel tentu ya uh, yang diturunkan kepada Nabi Musa, tapi kitab secara umum kan Al-Qur'an juga. Ya, Injil juga. Nah ini ya, kitab-kitab kita adalah kitab Al-Quran. Kemudian perintah untuk membacanya ada di surah ketiga ayat 101. Surah ketiga ini ya sambil belajar baca sambil belajar isinya intinya. Surah ketiga ayat ke 101 berarti surah surah Al Imran. Nah, 101 sudah ketemu ada di halaman 63. Sudah ketemu ya. Tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa kaifa dan bagaimana takfuruna kalian kafir, kalian ingkar wa antum dan padahal kalian tutla telah dibacakan alaikum atas kalian ayatullah, ayat-ayatnya Allah Al-Quran ya. fikum dan pada atau di tengah-tengah kalian Rasuluh. Ada Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ya. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may ya'tasim billah dan barang siapa ya'tasim dia berpegang teguh ya billah dengan Allah kepada Allah faqad maka sungguh hudiya dia telah diberi petunjuk ila suratim mustaqim kepada jalan yang lurus, yang benar. <clears throat> Itu ya. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad Rasulullah SAW pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, di Indonesia Islam, maka sesungguhnya dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, yang lalu kan sudah disampaikan bagaimana perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang kafir dengan orang yang beriman. Orang yang kafir itu ibarat orang yang diberi mata tapi nggak bisa melihat. Diberi telinga tapi tidak bisa mendengar. Dia buta dan tuli. Jadi tidak bisa <laughs> menerima kebaikan. Yaitu jauh dari hidayah. Gitu ya. Nah ini. Jadi kalau sudah Allah berikan hidayah dipelihara uh, iman itu yajid wa kus naik dan turun ya. Harus tetap disirami ibarat bunga di taman, di halaman kita harus disirami. Kemudian rumput-rumput yang tidak berarti yang tumbuh di sekitar bunga-bunga itu dicabuti, dibuang, itu kan. Ya, kita nanamnya kan nanam bunga, kok tumbuh tumbuh pohon-pohon yang lain, rumput-rumput yang lain di, dihilangkan. Gitu. Kita ingin tumbuh dalam hati kita iman kepada Allah, keyakinan kita. Tapi kan ada tumbuh perasaan-perasaan lain, nah, dihilangkan itu. Was-was itu dari setan. Itu ya. Nah ini. Kemudian perintah tentang membaca Al-Quran ini ada di surah, oh masih di ayat surah yang sama, di ayat 113, surah ketiga ya. 113 masih ada di halaman 64. Quran warna Terjemah perkata, enak ya halamannya. Jadi <laughs> ibu dan bapak tinggal buka halaman aja. 64. Ada ya 113 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini betul. 113. Iya. Surah ketiga 113 ya. Nah, 113. Nah ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawaa. Oh, mad iwad ya. Sawaa mad wajib mutasil bertemu mad tabi'i bertemu hamzah jadi mad wajib mutasil. A-nya mad iwad. Laisu sawaa. Tidaklah mereka sama. Min ahli kitab dari atau di antara ahli kitab ummatun umat qaimah yang tegak yang lurus yatluna ayatillah. Mereka membaca ayat-ayat Allah ana al-lail ya tengah malam wahum yasjudun dan mereka bersujud salat malam ini bedalah dengan orang yang membaca kitab dengan tidak membaca kitab yang salat malam dengan yang enggak Tuh. Kenapa seperti itu? Berlaku seperti itu di ayat berikutnya. Yu'minuna billah. Karena mereka beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan mereka menyuruh bil ma'ruf dengan kebaikan atau kepada kebaikan. Wayan Hauna 'anil munkar dan mereka mencegah dari kemungkaran. Orang muslim mukmin mukminah itu harus ada ada jiwa ya'muruna bil ma'ruf ya. Ya'muruna bil ma'ruf wayan hauna 'anil munkar. Jadi mengajak, menyuruh kebaikan dan mencegah kejahatan. Orang mukmin itu tidak boleh mukminah tidak boleh tinggal diam. Ah, biarin saja orang berbuat ini kok berbuat itu yang penting saya tidak. Enggak bisa begitu tidak termasuk orang yang beriman kalau dia tidak peduli terhadap lingkungannya. Kan? Uh, man ro'a minkum karan apabila lihat melihat suatu kemunkaran fal yughayyir biyadi rubah dengan tanganmu tangan bermakna kekuasaan atau apa saja ya yang yang sekiranya kita bisa di situ lingkungan itu itu nggak bisa dengan tangan itu kan pabilisan dengan lisan dinasehati nah atau mas maaf jangan main judi di situ eh, atau jangan mabuk-mabukan gini gini tapi dengan mau ide itu hasanah dengan baik kalau kurang-kurangnya baik menasehati memberikan uh, suatu nasihat itu bisa-bisa di, dirempuk ya dihajar oleh mereka karena mereka sudah kemasukan setan ya, sudah bersama setan itu surga khalaf ya itu dengan lisan tidak bisa uh, eh, pabikolbi dengan hati tapi ini Hiya adaful iman. Selemah-lemahnya iman. Dalam artian, perbuatan itu kita tidak mampu merubah dengan tangan karena kita memang tidak memiliki kekuasaan. Kita tidak mampu juga berkata-kata menyampaikan karena tahu pasti mereka akan marah. Paling tidak kita tidak setuju dengan perbuatan itu. Jadi dalam Islam tidak boleh. Saya kan enggak melaksanakan. Tapi saya menyetujui sama aja dengan berbuat kejahatan itu. Oh saya nggak nggak mabuk, saya nggak minum, saya nggak nyuri, saya nggak korupsi, tapi saya andil <laughs> memberikan saran. Oh ini mas begini caranya, nah, sama aja. Gitu dalam Islam itu seperti itu ya. Gitu bisa jadi dosa kolektif <laughs> bersama gitu ikut andil. Oh saya mah nggak mabuk kok, cuman saya ngasih uang nih sepuluh ribu buat nama memberi minuman. Kayak kan nggak mabuk, sama aja gitu ya. Nah ini. Jadi ada jiwa Islam itu harus ada ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada kebaikan wa yanhauna 'anil munkar dan mereka mencegah dari kemunkaran. Wa yusari'una fil khairat dan mereka bersegera fil khairat di dalam kebaikan. Kalau itu sudah dilaksanakan, sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemunkaran dan mereka bersegera untuk berbuat kebaikan, maka mereka itu, wa ulaika dan mereka itu, minas solihin, termasuk orang-orang yang soleh. Wa ma yaf'alu dan apa yang mereka kerjakan min khair dari kebaikan falai faru maka tidak sekali-kali mereka dihapuskan dihilangkan dosanya. Wallah dan Allah alimun maha mengetahui bil muttaqin terhadap orang-orang yang bertakwa. De ya. Ini jadi sudah jelas jadi mereka itu tidak disuruh sama, ya. Mereka itu mereka itu tidak tidak atau seluruhnya tidak sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur, golongan ahli kitab yang telah memeluk agama Islam. Jadi e, beberapa pendapat kan orang Islam e, boleh laki-laki nikah dengan ahli kitab. Ahli kitab yang mana gitu ya? Ahli kitab yang sekarang kan sudah berubah akidahnya. Berarti sudah murtad, sudah musyrik. Tapi yang menyatakan boleh kalau laki-laki dengan ahli kitab. Tapi ini ahli kitabnya golongan yang masih memeluk, ya berubah menjadi memeluk agama Islam. Berarti ini ahli kitab yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud untuk sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan bersegera mengerjakan berbagai kebaikan mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Nih. Dan kebaikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah maha mengetahui apa-apa. Ya. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Lupa dengan diselennya. Baik. Hmm. 58 Blok Perum Permata Asri. Blok E nomor 5 ya di rumah Ibu Dr. Lisa kita ngaji. Itu ya di Kayu Manis, tidak jauh dari stasiun Jatinegara. Itu ya, silahkan. Ustaz saya juga ingin belajar melalui CD, CD tutorialnya baca Quran. Saya baris 0 Iya dari Pak Suprianto 54 tahun ya insyaallah ya. Bapak kan sering dengar ya orang-orang yang belajar ini juga di Tangerang ya. Ini ya baik. Insyaallah ya nanti alamatnya. Kalau yang di Jakarta tidak jauh dari stasiun Jatinegara tanya aja kantor RKM. Bukan radio siarannya ya kantornya. Kalau sudah ketemu kantor Radio Kayu Manis tidak jauh, eh, tidak jauh dari Masjid At-Taubah ya. Itu Masjid At-Taubah atau Sekolah Nurul Iman, nanti ada kantor RKM. Tanya rumah yatim nomor 12 di Jalan Pisangan Baru ya. Kalau kantornya nomor 14, kalau rumah yatimnya nomor 12. Itu ya, silakan. Baik, masih kita teruskan kembali. Iya, jadi belajar seperti ini, eh, belajar tidak ada yang sia-sia sih ya. Tapi kalau nggak direkam kan hilang begitu saja. Nah ini setiap siaran saya rekam. Nanti dikumpulkan di DVD, ternyata DVD kan tahu ya banyak isinya. Gitu. Jadi tinggal ibu dan bapak setel ulang. Ini ada beberapa pari Hari, bagaimana kalau siarannya malam hari bagus sekali diulang lagi? Ya maunya begitu, tapi memang waktunya tidak ada. Ini pun cuma satu jam pagi aja. Jadi dengan adanya rekaman itu, ibu dan bapak bisa mengulang-ulang setiap waktu dan setiap saat. Bukan hanya di kaset, bukan hanya di CD, di MP3, ya, ya MP4, apa aja. Ya, di handphone simpen bisa. Bosan, ganti lagi. Ya, gitu kan. Atau sudah paham, ganti lagi. Baik, Eh, kita teruskan surah ke-7 ayat 204. Surah 7, surah 7 ya. Surah ke-7, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat ke-204. Terima kasih hamba Allah. Bu Erni gimana? Sudah dicek belum CD tutorialnya? Bagaimana? Tolong dikritik sarannya apa kekurangannya ya. Tolong masukin. Mudah sekali belajarnya. DVD-nya masukin ke komputer, langsung keluar menunya. Mau apa? Tinggal menunya diklik. Ih, bagus sekali ya. Insyaallah alhamdulillah ya. Itu berkat uh, kerjasama kita bersama semua. Karena kalau dilaksanakan sendiri nggak mungkin, nggak bisa. Ayat 204. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sering kali ini penyakit ibu-ibu, penyakit bapak-bapak nggak di mana-mana, di pasar ya di pasar. Kali-kali orang menyatakan sejelek-jelek tempat pasar itu ya. Kalau tidak beriman, banyak godaan ujiannya. Nah itu. Uh, ya. Nah ini. Ada di surah Al-Araf ayat 204. Tolong nih. Dipahami betul. Makanya kenapa sih ibu-ibu kalau habis baca Quran. Terus giliran orang baca Quran malah ngobrol. Dia nggak punya ilmu barangkali. Atau dia punya penyakit barangkali. Inginnya tuh kalau sudah dia baca ingin diperhatikan orang. Itu umumnya. Kalau giliran orang baca dia ngobrol. Padahal lupa dia dengan ayat ini nih ya. Ini ush, berat sekali itunya ya. Saat Al-Quran dibacakan tuh didengar. Jangan ngobrol. <laughs> Itu ya. Makanya kalau di talim di laboratorium kita dicoba telinganya disumpel. Disumpel pakai ya itu aja headphone. Biar dia dengerin materi-materi pelajaran dan tidak ngobrol tahu penyakitnya begitu. Bukan hanya di pengajian di kayu manis saja, tapi di kayu manis alhamdulillah ya di rumah yatim alhamdulillah. Ya, kita tidak pernah eh, jarang sekali ada yang ngobrol-ngobrol itu. Kalau pada itu saya selalu saya koreksi, selalu saya tegur nih ya. Nih ini landasannya. Kenapa kita harus harus mendengarkan apa apa yang dibacakan Al-Qur'an? Ini pula yang menjadi landasan banyaknya orang yang tidak setuju eh, apa kaset itu disetel di masjid banyak yang tidak setuju. Kenapa? Eh, bayangin aja, eh, kayak deket rumah saya ini, eh, masjidnya di pasar gitu, setelin itu. Orang bukan dengerin dengerin firman Allah, orang lagi ngobrol lagi di pasar. Padahal apabila Quran dibacakan kita harus dengar, gitu ya. Itu banyak orang yang tidak tidak sependapat, tidak sepaham menyetel nyetelin kaset itu di masjid gitu ya. Dan saat saat-saat tertentu kadang-kadang momentumnya tidak tepat gitu ya. Nah ini. Coba lihat landasannya ya. minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ans wa ansitu la'allakum turhamun. Nih. Itu ya. Aha. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya ini. Jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan tuh wajib. Berarti kalau kalau kalau enggak dia jadi dosa ngaji ngapain dapat dosa. Makanya saya sering sering ngomel-ngomel, ngapain ibu dan bapak datang jauh-jauh ngaji cuman buat ngobrol doang, ngobrol mah di rumah aja. Sama kan pengurus masjid suka marah, suka kesel saat Jumatan, saat orang e, tablik atau saat e, ceramah, dia malah ngobrol, ngapain datang ke masjid untuk ngobrol <laughs> doang gitu. Saking keselnya. Karena ini wajib. Jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan mendengarkan dan memperhatikan sambil berdiam diri. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kecuali dalam sholat berjamaah. Itu. Makmum boleh membaca surah Al-Fatihah sendiri atau mendengarkan saja ketika imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Iya. Dan kemarin ada beberapa pertanyaan, Pak Hari kalau imamnya kecepatan gimana? Ditegur kalau kecepatan. Kalau cepatnya masih wajar mending. Bagaimana solusinya? Solusinya diantaranya kalau imam Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai makmum ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin Alhamdulillahirobbilalamin Itu. Atau menurut Imam Syafi'i kalau imam baca kita dengerin. Itu sama juga. Jadi sama seperti membaca. Tapi tetap itu baca fatihah kan wajib. ya Tidak ada sholat kalau tidak tidak membaca suratul fatihah. Nah ini jelas landasannya ya. Di ayat sebelumnya, di ayat 203, dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran itu adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ingat, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah. Diam, diam, diam, diam. Agar kamu mendapat rahmat. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu. Nah ini. Wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Eh, kalau baca terjemah perkata begitu, Tidak usah diidgumkan. Wa duna jahri minal qawl bil ghudawi wal asal wala takum minal ghafilin. Tuh itu. Kenapa? Dan ingatlah Tuhanmu, Rabbmu dalam hatimu. Kamu di mana? Ada di hatimu kan iklan <laughs> begitu. Wadkur dan ingatlah sebutlah ke Tuhanmu, Rabbmu. Fi nafsika dalam hatimu. Nafsi diri bermana hati di sini. Tadarruan mereka merendahkan diri nggak usah kencang-kencang Allah tidak tidak apa? Tidak tuli. Tapi jangan pelan-pelan juga sedang-sedang aja. Tadarruan merendahkan diri wa khifatan dan rasa takut. Wadunal jahar dan tidak keras. Keras, doa kencang-kencang. Allah biar dengar. Allah tidak tuli. Ya, minal qaul dari perkataan atau suaramu. Bil ghuduwi pada waktu pagi wal asal dan petang. Wala takum minal ghafilin dan janganlah kamu menjadi atau termasuk orang-orang yang lalai. Makanya dalam beberapa hadis apabila kita tidak membaca 100 ayat dalam Al-Quran malam sebelum kita tidur, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Hadisnya memang bukan di Muslim, tapi perlu diperhatikan, diperhitungkan. Minimal kalau nggak sempat baca Al-Ikhlas tiga kali. Itu kan sama seperti nilai satu tamatan. Atau Al-Kafirun tiga kali gitu ya. Atau surat-surat yang lain lah. Sebelum tidur itu doa dulu, doa sebelum tidur. Jangan hal-hal yang lain. Nah ini... Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Robbu Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka mensucikannya dan hanya kepadanya mereka bersujud. Ini ayat sajadah ya sujud. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sajadah wajib. Ya. Wa basalam. Wa ahsanul atau minimal kalau nggak ngerti baca subhanallah sampai sujud ya. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang inda rabbika di sisi Tuhanmu Rabbmu la yastakbiruna mereka tidak menyombongkan diri an ibadah tidak beribadah kepadanya wa yusabbihunahu dan mereka mensucikan Allah mensucikannya walahu dan mereka padanya yasjudun mereka bersujud. Ini niat ingat-ingat ya. Wa idza quri'al Qur'an Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u maka dengarkanlah lahu bagi baginya atau kepadanya. Kepada Al-Quran itu dengarkan Quran itu. Wa ansitu dan berdiamlah. Perhatikanlah. Supaya apa? La'allakum turhamun agar kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini jadi wajib. Itu al-amru lil wujub ya. Perintah ini menunjukkan wajib. Lagi buat apa sih ketaklim? taklim cuman ngobrol, dagang ini, dagang itu. Kalau mau di luar di luar pengajian coba deh perhatikan. Arisan di masjid enggak bagus. Kita kalau ngomongin-ngomongin dunia itu siksanya lebih ya, lebih lebih besar daripada daripada di luar masjid. Itu di masjid tuh Masya Allah tempat yang disucikan kita iktikaf gitu ya di masjid. Nah ini larangan untuk e, memperhatikan larangan untuk tidak ngobrol ya. Ini surah ketujuh. Tidak ngobrol nih saya ini. Tidak ngobrol. Apalagi berbisik. Ustadznya, ustadzanya saat ceramah malah dia ngobrol nggak nggak karuan. Eh jeng jeng beli baju di mana? Oh tanah abang gini, gini. ngobrol ngapain kan? Datang ke masjid cuma ngobrol doang pamer baju, pamer ini, pamer itu. Ngaji kan niatnya mengkaji gitu loh. Apa yang akan kita kaji biar biar jadi jadi pedoman, jadi tuntunan. Jangan tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Sekarang tuker begitu. Apa yang dilihat di TV, tontonan jadi tuntunan, diikuti oleh anak-anak kita. You can see semua kemana oratnya dibuka. Padahal wanita itu kan oratnya seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Masya Allah, berarti batal amalnya dong. Nah ini, coba difikirkan ya. Kemudian surah ke-8 ayat kedua setelah 7 8 8 surah apa 8 Al-A'raf 7 8-nya surah Al-Anfal ayat kedua masih tentang kewajiban uh, Al-Qur'an ya membaca Al-Qur'an dan mendengarnya mendengarkannya jadi jangan ngobrol jauh-jauh ke taklim cuma ngobrol doang, gangguin orang ngapain ya. Dengerin ya jadi ilmu. Nih. Ada ya, sudah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu hum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Itu baca terjemah begitu. Kalau baca Quran nggak boleh diputus-putus. Ya, terjemah baca apa belajar membaca Al-Qur'an diputus-putus lain lagi lagunya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Masya Allah, Allah Akbar ya. Tuntunan selama ini kita lewat aja kemana aja. Baca Quran digelik-gelik doang. Doang ya. Bukan nggak boleh. Silahkan aja baca Quran yang baik dan benar. Bahkan Zainul Quran biaswatikum. Bacalah Quran dengan suaramu yang indah, yang bernobu. Itu perintah, perintah kok itu. Tapi jangan cuma ngegelik-gelik doang. Apa bedanya sama burung beo? Baca isinya, pahami isinya. Kan nggak bisa. Nah ini lewat indeks ini. Nih, Innama sesungguhnya hanyalah al-mu'minun orang-orang yang beriman. Ini hanya orang yang beriman. Berarti kalau tidak tergetar hatinya saat disebut nama Allah, saat dibacakan ayat-ayat Allah, itu bukan orang yang beriman. Ini Allah ya yang berfirman. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman ya. Ini di mana? Ibu Jubaidah gak Manggis ya. Ini sudah pinter sekarang mulai memahami Al-Quran. Ibu Betty juga ya di Bekasi nih eh, Sekarang jadi paham Pak Ari. Terima kasih Radio Kayu Manis ya. Yang telah memberikan waktu untuk seperti ini nih. Hanyalah sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman. Alladzina orang-orang yang idza zukirallah apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum gemetarlah hati mereka. Betapa tidak saat nama kekasih kita di, disebut aja kita bergemetar kekasih-kekasih dalam artian uh, iya yang kita cintai. Apalagi Allah di atas segalanya. Harus lebih bergetar lagi ya. Itu uh, mantan ya yang sekarang jadi istri kita atau jadi suami kita. Saya ada sebut nama dia. Tek, gitu kan. Nah ini ada ada sentuhan, ada ada ada ada apa ya ke hati kita tuh. Nah ini Allah itu harus lebih dari kekasih kita. Itu kan kekasih yang yang sejati Allah itu ya cinta kepada Allah. Wajilat kulubuhum, gemetarlah hati mereka. Wa yad alaihim dan apabila dibacakan atas mereka ayatuhu ayat-ayatnya hum imana. Ia menambahkan mereka keimanan. Apabila disebut nama Allah gemetar hatinya dan dibacakan ayat-ayat Allah dia menambah keimanannya, bertambah keimanannya. Kenapa? Karena dia tahu isinya. Ini mah ayat Quran dibacain malah ngobrol, dia nggak tahu dia. Cuman baca doang. Baca juga kadang-kadang masih salah. Nah ini, coba, coba, coba. Makanya jangan hanya dibaca Qur'annya saja. Isinya juga ya. Ini dipahami melalui terjemah perkata. Ini kan mudah tuh. Jadi apabila dibacakan ayat-ayat Allah. hum imana. Maka bertambahlah imannya, keimanannya. waala rabbihim dan kepada Rabbnya, kepada Tuhan mereka Ya tawakkalun, mereka bertawakal, berserah diri. Siapa sih orang-orang yang seperti itu? Dialah alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Jadi Islam itu tidak cukup iman, tidak cukup cinta. Kita cinta kepada kekasih kita tapi tanpa amal. Buat apa? Yang namanya iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lidah, lisan dan dengan perbuatan ya dimanifestasikan dibuktikan ini mau cinta cinta tapi nggak ada iman iman sholat ente nggak nggak asik nggak nggak kaci harus sholat karena dicontohkan oleh Nabi juga begitu apalagi sekarang ada agama nggak ada agama baru nggak boleh ya Islam itu nggak nggak usah sholat nggak boleh nggak usah puasa kemudian boleh hubungan badan di depan dia gila agama itu mah ya nah, itu harus ditangkap seperti itu mah e, penodaan agama Ah, ini Masya Allah ya. Ada aja. Dan ada aja pengikutnya. Allahu Akbar ya. Di zaman Edan. Bukan zamannya yang Edan. Tapi orangnya. Yang karena tidak jauh dari agama. Quran hanya sekedar dibaca tapi tidak tahu isinya. Nah ini. Adalah orang-orang yang. Siapa sih? Yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Dan Hanyalah kepada Allah dia berserah diri. Siapa orang-orang itu? Yaitu alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun dan kami berikan kepada mereka rezeki, yunfikun mereka menafkahkan kembali. Jangan salah apa yang diberikan itu bukan punya kamu, hanya titipan, <laughs> itu ya. Jadi dia dapat rezeki, dapat berkat dari penghasilan pekerjaannya, dia keluarkan zakatnya. Zakat itu wajib. Makanya selalu ada sholat, yukimuna sholat, pasti wa mimma razaqnahum Pasti ber, bergandengan dengan ayat-ayat zakat. Karena di zaman Abu Bakar, orang yang Islam tidak berzakat, diperangi. Nah ini ya. Gitu. Jadi kalau ada menegakkan sholat, harus membayarkan zakat. Tapi zakat ini untuk orang yang punya penghasilan, dan ada nisobnya, ada aturan mainnya. Tapi umumnya sekarang belakangan, ah daripada-daripada udah, pokoknya saya punya penghasilan, keluarin 2,5%, jaga aman aja gak apa-apa gitu ya. Kalaupun dia itu bukan zakat, masuknya ke infak. Zakat eh, apa ibadah wajib, sedekah wajib, sedangkan eh, infak sunnah. Zakat itu dua setengah persen dari penghasilan, sedangkan infak eh, selebihnya keperluan. Lebih besar, lebih besar lagi. Karena setiap seribu, pahalanya menjadi tujuh ratus ribu. Tujuh ratus lipat, bayangin aja coba. Kalau sejuta berarti tujuh ratus juta kan? Ya ini. Nah, itu ya. Siapa orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, adalah orang yang konsisten dalam sholatnya. Sholatnya bukan hanya perbuatan saja. Sholatnya tanha anil fahsyai wal munkar. Bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukan ritualnya, sholatnya diemulali, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam saja. Tapi sholatnya juga di luar sholat. Karena sholat itu ibadah, sholat itu doa. Setiap dari langkah demi langkahnya adalah sholat. <laughs> Iya kan? Jadi imannya tidak ditinggal di rumah. Saat ke pasar dia benar dengan timbangannya tidak mengurangi timbangan. Saat di kantor dia tidak koruptor, tidak korupsi waktu dan ini dan itu. Karena imannya, karena sholatnya bukan hanya dalam perbuatan dari sholatnya juga dalam pekerjaan mengisi hari-harinya dia. Gitu ya. Gitu. Siapa lagi? mereka yang konsisten dalam sholatnya, kemudian dia mengeluarkan zakatnya, infak wajib zakat, infak sunatnya sodakoh. Agama lain aja per 10 persen coba. 10 ya. Kalau kita kan dua setengah persen zakat itu kenapa tidak tidak mau mengeluarkan zakat? Ya, agama Nasrani aja 10 persen coba, persepuluhan coba mengeluarkan. Kita dua setengah persen saja. Kalau itu bisa, dan betul penanganannya tidak akan terjadi orang kemiskinan. Tidak ada kemiskinan yang seperti sekarang terjadi ini. Tapi pengelolanya juga harus adil, harus jujur, harus benar. Nah, orang-orang yang seperti itu, orang yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya, jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, dan hanya berserah kepada Allah, itu adalah orang-orang yang konsisten, yang selalu melaksanakan sholat, ya tidak tidak kayak hari ini sholat besok enggak. Dia selalu sholat tepat waktu, tidak melalaikannya. Kemudian dia menginfakkan hartanya, baik zakat atau infak. Mereka itulah ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah mereka itulah al mu minun Orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Itu bukan hanya di bibir saja. Bagi mereka, lahum, bagi mereka memperoleh darajat, derajat, enda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa maghfirah dan ampunan, wa rizqun dan rezeki karim yang mulia. Kama akhrajaka sebagaimana akhrajaka mengeluarkan kamu rabbuka rabbmu Tuhanmu mim baitika dari rumahmu bil haq dengan kebenaran wa inna dan sesungguhnya fariqum minal mu'minin fariqa segolongan minal mukminin dari orang-orang beriman karihun benar-benar benci. Tuh. Nih, itu kan terjemah perkata. Terjemah bebasnya di sebelah kanan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah. Ini menyebut sifat-sifat yang menya, me, mengang, mengagumkan dan, dan memuliakannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah. Gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya, kepada Tuhan yang mereka bertawakal. Bukan Quran dibacakan, malah dia ngobrol, terus ngalir ngidul. Siapa lagi orang-orang seperti itu? Yaitu orang-orang yang melaksanakan. Bisa dia seperti itu apabila sholatnya benar. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya, Robnya, dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana Robmu Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Maksudnya, menurut Al-Marogi tafsirnya, Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan benar. Ini kan Al-An, ya surah Al-Anfal tentang rampasan perang. Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan benar. Sebagaimana Allah menyuruh pergi dari rumah di Madinah untuk berperang ke Badar dengan benar pula. Mereka menurut At-Tabari ini keluar dari rumah dengan maksud untuk berperang. Ini kan ayat perang ya, surah perang. Nah ini, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran untuk berperang jihad bisa bililah kan? Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukai. Ada yang gak mau berperang. Lebih baik jaga di rumah kan. Wah saya mah nggak mau berperang. Saya mah jaga kunci masjid aja. Baitullah. Ah enggak saya ngasih minum. Justru yang beriman dan berpegang teguh jihad fisabilillah itulah yang sebenar-benarnya iman. Sayang waktunya ya. Teruskan, teruskan pelajarannya sampai salat duha. Miliki juga indeks yang tercanggihnya ya. Sudah ada dua, karena ibu sudah punya ada empat jilid Nah, ini yang terbaru, yang tercanggih ada dua jilid. Ini lebih lebih enak, lebih lebih enak dicernanya. kenapa nah, tuh Pak Ari ada? Ya, saya dapatnya belakangan. Kalau yang empat jilid itu bagus, empat jilid itu untuk uh, sekelas kuliah ya, tapi agak agak susah memahaminya. Uh, yang sering saya pakai adalah jilid keempatnya. Karena jilid keempat kompilasi dari beberapa buku, buku merah dimasukkan ke situ juga. Nah, yang keempat itu dari komputer saya ngambil dapat dari internet. Itu. Jadi ibu dan bapak yang punya komputer silahkan aja ngambil dari internet itu ada. Nah ini hamba Allah sudah me membukukannya. Jadi lebih mudah di, kalau dibukukan kan. Kalau pakai komputer ya orang kalau bawa-bawa komputer. Kalau enggak gimana. Dan ditulis itu lebih enak dicoret-coretnya gitu. Ditandainya enak. Ibu dan Bapak untuk murotal hari Kamis surah Yunus ayat 62 sampai 106 surah Yunus ayat 62 sampai 109 <laughs> ya surah Yunus ayat 62 sampai 109 ada saran, ada kritik jangan sungkan disampaikan ya di 0812 828 7881 0812 828 7881 0812 satu Saya senang sekali. Saran apapun, kritik apapun, se sekeras apapun kritik silahkan disampaikan ya. Jangan sungkan. Dan sebentar siang nanti saya ada taklim di Masjid Bidakara. Silahkan terbuka untuk umum, gratis Ibu dan Bapak tinggal duduk aja. Masjidnya ber AC lagi ya di Bidakara Pancoran. Bidakara di basement di masjid Ulil Albab. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah.